بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتياز الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه تفير بينه وبين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أيها الحاضرون الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat berada di atas sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terkhusus pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama bermajlis dengan tujuan yang mulia yaitu untuk talabul ilmi insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji dan membahas masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini tanggal 22 Jumada Tsani 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 April 2015 Insya Allah taala akan kita bahas bersama mengenai permasalahan dengan tema terorisme dan radikalisme dalam pandangan Islam yang Insya Allah taala akan menyampaikan materi dari pembahasan ini dua orang yang kita hormati bersama. Yang pertama adalah beliau Dr. Andes Haji John Henry SHMH yang beliau adalah Kombes Pol Dr. Anderson Henry SHMH Hafizullah Ta'ala Sekarang ini beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Penyuluh Hukum Divisi Hukum Mabes Polri Jakarta Pusat Yang beliau dilahirkan di kota Padang tahun 1959 yang beliau adalah juga sebagai seorang ustadz di Mabes Polri Jakarta Pusat dan beliau sering melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum ke polda-polda dan polres di wilayah kita di negeri tercinta Indonesia ini. Hafizallahu taala. Kemudian Penyampai materi yang kedua adalah beliau seorang ustadz yang tidak asing bagi kita dan kita sering bertemu dengan beliau Al Ustadz Abu Ubaidah. Nama beliau adalah Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi Hafidhullah taala. Beliau lahir di Gresik tanggal 17 Mei 1983 yang kegiatan beliau sehari-hari saat ini adalah sebagai pimpinan redaksi majalah Al-Furqan. Beliau juga pengajar di Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik, Jawa Timur dan beliau juga merupakan penulis aktif dari berbagai makalah ilmiah. Beliau juga aktif dalam menyampaikan kajian-kajian ilmiah di berbagai daerah di negeri tercinta kita ini. Itulah profil singkat mengenai dua orang narasumber yang insya Allah Ta'ala akan menyampaikan materi pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami akan segera membacakan urutan-urutan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Mudirul Ma'had. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kapolsek Ngancar. Kemudian yang berikutnya adalah penyampaian materi oleh beliau Dr. Anders John Henry Hafidullah Ta'ala Kemudian berikutnya adalah penyampaian materi oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Asidawi yang terakhir adalah penutup. Dan kami mohon maaf kepada para hadirin bahwasanya kami tidak bisa menyediakan ruang tanya jawab dikarenakan waktu yang tersedia sangat terbatas bagi kita. Nah, untuk segera meningkat waktu akan segera kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala syukur kepada Allah azza wa jalla dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan dan menyempurnakan acara kita pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dan kita bahas pada kesempatan hari ini menambah ilmu kita dan juga bermanfaat untuk kita semuanya.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 menyampaikan Selamat datang Marhaban bikum Kepada seluruh hadirin semuanya Para bapak Tamu undangan Para saudara-saudara Dan juga para saudari-saudari Yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Yang disampaikan oleh para ulama kita Ketika datang para penuntut ilmu Marhaban bikum bitalibil ilm Selamat datang wahai para penuntut ilmu yang insya Allah pada saat ini kita bersyukur mendapat kehormatan, mendapat kunjungan dari para tamu yang kita hormati, baik dari pemateri, dari Mabes Polri, kemudian dari Mahat Al-Furqan Gresik, kemudian juga para tamu undangan dari Pemda maupun dari Muspika, dan juga dinas-dinas instansi yang lain, dan juga para ikhwan dan akhwat yang kami menyampaikan pada seluruh yang hadir di sini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kepada kebaikan bapak-bapak dan ibu semua dengan kebaikan. Para undangan, para tamu dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami selaku pimpinan dari pondok pesantren Sabilu Minin Desa Manggis Ngancar Kediri Jawa Timur yang telah berdiri pada tahun 2009 Masehi yang sekarang sudah masuk tahun yang ke-6 yang kita menyelarakan pendidikan di antara adalah taklim atau pengajian rutin di masjid kemudian juga khutbah dan pengajian umum ilmiah. Di samping itu kita juga memiliki lembaga yang menginduk kepada dinas pendidikan yaitu sekolah dasar Islam terpadu dan juga kita memiliki program-program di antara adalah menyantuni dari fakir miskin dan yatim kemudian juga menyalurkan zakat infak dan sedekah dan juga menyalurkan bantuan bencana alam Ya alhamdulillah pada tahun yang lalu kita tanpa terduga mendapat amanah yang berat yang besar yang terhormat dari kaum muslimin ketika terjadi bencana alam yang tidak kita duga yaitu bencana meletusnya Gunung Kelud yang kita alhamdulillah juga melaksanakan amanah dari kaum muslimin menyampaikan bantuan pada saudara kita yang membutuhkan. Kemudian sebagaimana yang Bapak-bapak dan ibu-ibu lihat, alhamdulillah kita semua sampai sekarang bisa melaksanakan amanah ini dengan doa dan juga bantuan baik moral material dari para saudara saudari semua dan pada hari ini kita punya gawe yang semoga ini juga merupakan sumbangan kita kepada seluruh kaum muslimin untuk menjelaskan tentang perkara yang penting, perkara yang berhubungan agama kita, yaitu meluruskan dari pandangan yang keliru tentang masalah yang cukup marak pada hari ini, yaitu terorisme dan radikalisme yang kita sangat menyayangkan bahwa banyak dari saudara kita masih belum memahami Islam secara sempurna sehingga masih menganggap aksi-aksi terorisme dan radikalisme adalah bagian dari Islam. Karena itulah kami terpanggil untuk sedikit menyampaikan sumbangsih kami, memberikan pemahaman yang benar dalam hal ini. Dan alhamdulillah telah datang di samping kita para bapak dan ustaz yang mulia yang akan menyampaikan kepada kita tentang pokok-pokok ini. Ini yang insya Allah bisa kami sampaikan dan sekali lagi kami sampaikan Jazakumullah khairan. Terima kasih yang banyak kepada para hadirin semua yang berkenan menghadiri acara ini dan kami mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang atau mungkin sesuatu yang kurang berkenan dan waktu kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan kepada beliau atas sambutan yang beliau sampaikan. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Kapolsek Ngancar kepada beliau kami persilahkan. bikin di bawah iya, iya. <laughs> aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kombes Pol Dr. Atas Haji John Henry SHMH yang kami hormati Bapak Ustadz dekat panggil Ubaidah Yusuf Alhamdulillah Pak, karena saya sering lihat sama di TV. Sekarang langsung lihat di sini Pak. Mungkin yang lainnya pernah lihat Mbak Mbak? Belum Pak? Wah berarti ketinggalan zaman Pak padahal ngancar luar biasa. Yang saya hormati pimpinan pondok Sabilah Mukminin yang alhamdulillah satu-satunya yang ada di Ngancar, Pak. Ini luar biasa. Yang saya hormati para panitia, yang saya hormati Mus Bida atau yang mewakili, yang saya hormati para dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati para Kapolsek jajaran Kabupaten Kediri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Izinkan pada pagi hari ini sebenarnya Bapak Camat yang harus berdiri sini atau Pak Nan Ramil berhubung beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kami memanggili beliau-beliau ini. Mohon izin Pak, beliau ada kegiatan sehingga kami bicara di sini. Mohon izin komandan. Kami doakan cepat jadi Kapolda supaya minimal sayang bagian woro-woro. Lek woro-woro tingkat polsek ini kan kami Dimas. Kebetulan alhamdulillah di sini kami hadir. Jadi apa yang disampaikan nanti beliau betul-betul disampaikan kepada masyarakat yang lainnya. Terima kasih Bapak Komandan bersama rombongan pada pagi hari ini tiba di wilayah Ngancar. Mungkin Bapak kaget karena jalannya sempit, terus banyak rusak. Mudah-mudahan nanti yang dari kabupaten lewat sini langsung diperbaiki, Pak. Kalau jalan rusak ya kasihan ini Pak pimpinan pondok mau ke sini mobilnya bagus kok jadi ada gangguan. Mudah-mudahan Pak diusulkan kepada Pak Bu Bupati, mudah-mudahan segera jalur yang sini diperbaiki supaya patroli kami juga enggak hambatan. Karena kami tiap hari harus patroli puter-puter sampai elek, bani sampai tipis semua. Tapi alhamdulillah warga sini luar biasa, Pak. Kata tipis dipegang-pegang, Pak, tenang aja. Sing penting ikhlas akan lancar rezeki. Yang penting ikhlas, Pak, lancar. Tapi enggak ikhlas luar biasa. Kami mohon izin tadi dipaparkan oleh Bapak pimpinan pondok, memang sebelum terjadi letusan gunung api itu memang menakutkan, Pak. Karena gunung api, gunung gelut ini kalau meletus luar biasa. Contohnya kemarin sampai Jawa Barat itu juga dapat berkah rezekinya. Walaupun hanya apa namanya uh, debu itu rabu pak, itu yang perlu disyukuri. Kok cuma kena kelilipan bukan? Kalau ketanaman luar biasa ini. pun sampai kena debu, sekarang lihat pak, nanasnya, nanya bapak-bapak yang wilayah sini, subur-subur, sudah mulai panen. Harga satu biji itu 30 ribu pak biji nanas yang manis loh pak ini berkah salah satu rezeki dari Allah mungkin karena ketaatannya tadi sehingga Allah menurunkan pupuk sing gratis karena pupuk sing ilegal dikejar-kejar oleh bapak-bapak luar biasa susah lah masuk hukuman bener ini pak dengan adanya kita syukuri semua tanaman di wilayah ngancari ya, alhamdulillah subur-subur kami sebagai Kapolsek sering dapat oleh-oleh Pak. Madu. Madu juga luar biasa, madu. Terus kemudian polo pendem. Ini gak pernah beli Kapolsek itu. Wes ojo ake-ake, lah ake nanti tak dol nang pasar. Ini luar biasanya masyarakat sini dengan polsek maupun dari koramil maupun dari kecamatan. Sedekahnya terlalu banyak sehingga kelihatannya pagi ini Mohon izin Mbak, senyumannya luar biasa. Kan gitu. Tidak ada boleh mengerut Pak, karena sesuai dengan temanya ini saat ini yang akan dibawakan oleh beliau-beliau yang pakar-pakar ini. Kami memang membutuhkan ini Pak, karena banyak masyarakat yang menanyakan, terorisme itu apa toh? Radikalisme itu bagaimana? Nanti akan diterangkan. Kalau yang menerangkan Kapolsek sampean paling guyu, alah Kapolsek itu mengada-ngada aja. Tapi dengan adanya nanti beliau-beliau ini dari Pak Ustadz, dari Pak Komandan ini menyampaikan langsung, insya Allah nanti betul-betul wilayah Ngancar ini akan kondusif. Kami laporkan juga Pak Komandan, Ngancar dan sekitarnya ini, Alhamdulillah, saya di sini hampir tiga tahun itu oh, aman man ya. Tapi ya tetap preemptif bimahnya boro-boro ke ini. Tapi Pak pimpinan pondok mohon maaf, kami sering kesini bukan apa, menjalin silaturahmi, komunikasi ini supaya nyambung. Kalau nyambung itu enak tuh Pak. Kalau nggak nyambung akhirnya curiga. Lo kenapa ya Pak polisi di sini? Kalau ke sini Pak Ustadznya lagi masak, kita ya cuci piring. Ya Pak, Pak Gatot. Nah itu, cocok malu-malu nang dapur. Bunyai mohon izin, sak piring gitu tuh. Gak disangon kapolsek. Gak apa-apa, mohon izin Pak, gak apa-apa tuh gitu Pak. Kalau cuma satu piring, yang penting aja semuanya dibawa. Ini Pak mohon izin, memang kita kami sering ke beliau melalui Pak Gatot mengkani Dimas kami karena memang bagiannya itu untuk komunikasi ke masyarakat. Untuk situasi secara umum memang luar biasa. Kriminalitas dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Sel kami Pak, nggak ada isinya Pak. Akhirnya ini wes gantian lebu ngono, eh. tak jogo saya jogo. Ini kosong Pak. Saking amannya itu, alhamdulillah ini mungkin kerjasama antara aparat kepolisian, tentara maupun dengan kecamatan sangat baik. Ada apa-apa kita rembuk dulu. Tidak boleh apa namanya emosi. Karena apa? Kalau emosi luar biasa, belum aja ngomong wes ribut sedikit. Memang di sini ada bagian-bagian yang sakral, yang masalah tanah. Ya alhamdulillah sudah kita komunikasikan. Mempunyai sesuatu yang keinginan kita wadahi bersama, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, insya Allah aman. Kalau kita menyam, tidak nyambung komunikasi ini yang membahayakan. Mudah-mudahan pada pagi ini, hari ini Pak Komandan, Pak Ustadz, dengan adanya tema yang luar biasa ini, terorisme dari radikalisme dalam pandangan Islam, ini membuat sejuk. Karena Islam artinya itu juga menurut saya itu selamat. Kalau orang masuk Islam ini selamat. Nama saya Ahmad Ridwan. Ahmad Ridwan. Ridwan ini kalau malaikat itu penjaga surga. Malaikat loh ojo lek saya. Lek saya Ridwan karena Kapolsek ngancar yang menjaga harkat lima di wilayah ngancar. Bantuannya dan dukungannya tetap didukung wilayah khususnya wilayah ngancar kudu aman kleman pak naman aman kleman tidak ada apa-apa yang mengganggu karena kalau ada gangguan pembangunan kita tidak akan lancar semua akan terganggu ya alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak penyaji, Pak Ustadz, nanti doanya sih betul-betul luar biasa. Kalau Pak Ustadz yang sana tahu lah, di TV menggebu-gebu, saya sampai lihatnya melotot. Wah kapan yuk kita ketemu? Padahal baru batin Pak, sekarang bisa ketemu langsung tatap muka. Mohon izin Pak Ustadz. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau Pak Kapolsek Mancar yang telah mencairkan suasana kita. Kemudian untuk Berikutnya adalah penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Kombes Pol Dr. Haji John Henry SHMA Hafizullah Ta'ala kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasul Karim Hamidan wa muslian wa musliman Allahumma mataka wa surmataka wa zakirni manasitu ya jalul ikram Robbana Rabban wabil Islami dina wabi Muhammadin Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin Rahmat Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena izinnya kita bertemu pagi ini dalam acara silaturahmi. Silaturahmi dengan warga tempatan ini untuk membetulkan iman, betulkan yakin, betulkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hal-hal yang sifatnya sirik, munafik dan aksi-aksi yang menakutkan bahkan sampai mencelakakan orang lain. Itulah salah satu makna dari definisi teroris Kemudian yang kedua kita terima kasih kepada uh, Barindo. Barindo ini tabloid Pak, Bayangkara Indonesia. Karena ada kerjasama Polri dengan Dewan Pers, yaitu ditandatangani oleh Bapak Profesor Bagirmanan dan Kapolri kita waktu itu Timur Pradopo. Kemudian berkaitan itu ada beberapa media yang kita diminta sebagai pembinanya. Nah, di antaranya salah satu Bayangkara Indonesia ini ini pemimpinnya Pak Samsul Maliki ada di samping saya. Kemudian di daerah-daerah dia punya kabiro dan jurnalis-jurnalis. Inilah salah satu upaya kita sosialisasi. Karena saya sebagai Kepala Bagian Penyuluhan Hukum Polri hanya mampu sosialisasi ke Polda, tidak sampai ke Polres bahkan ke Polsek. Jadi banyak produk-produk hukum undang-undang itu yang harus kita sampaikan. Akhirnya kita menulis di berbagai media. Nah, inilah salah satu upaya kita bekerjasama dengan media. Termasuk juga program itu program seluruh penyelenggara negara, baik TNI, Polri, pemerintah, dan kegiatan masyarakat. Itulah Pak. Saya datang ke sini karena ada kerjasama dengan media. Gitu. Kemudian marilah kita bersyukur Pak, ini Kapolsek kita Pak Ridwan namanya. Kita harus baik-baik sama Pak Kapolsek ini. Jangan kita hina beliau ini. Karena beliau ini penjaga surga. Jadi kita kalau menghina beliau bisa menghina malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Ridwan. Jadi kita harus baik. Ya. Saya tadi begitu pertama, wah, saya lihat namanya. Ya kan? Kita kalau berburuk sangka kepada Pak Ridwan ini bisa-bisa berburuk sangka kepada malaikat penjaga surga. Nanti di stopnya kita nggak boleh masuk surga. Karena nama ini doa, Pak. Seperti nama saya ini juga doa ini, John Henry, John. Jadi orang harus nerima. Harus nerimo. <laughs> Henry hari esok nanti dapat ridho ilahi. Amin ya. Jadi lah saya ini sebenarnya bukan ustadz. Ya, hanya sebagai seorang polisi aja gitu. Saya juga sekolahnya akabri. Tidak ada pak akabri bagian hukum itu tidak ada. Ya. Tapi saya menjadi hukum ini bukan kehendak saya, bukan rencana saya. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa yang kita rencanakan belum tentu Allah ridho. Yang tidak kita rencanakan itu pasti pasti ridho Allah syukuri dan nikmati. akan ada kejayaan, kebahagiaan bagi kita kalau kita tadi kata Pak Kapolsek, kita syukuri, kita ikhlas. Ya. Saya sudah keliling Indonesia, bahkan seperempat dunia saya pergi datang. Karena ada iman. Saya datang ke sini karena ada iman, Pak. Ya. Nah, sekarang lagi hangat-hangatnya yang mengaku Islam tapi memplesetkan dua pusaka Rasulullah. Dua pusaka Rasulullah Al-Qur'an dan hadis. Ya. Makanya orang yang melesetkan itu musuh bangsa dan musuh agama. Makanya saya menulis ini terorisme musuh negara dan musuh agama. Alhamdulillah sudah difotokopi. Nah, kita berusaha menulis karena mereka juga menulis, Pak. Yang ketangkap di Bekasi sama di Kerawang itu punya tulisan mereka. Saya memberanikan diri menulis, saya buat nama saya, saya buat jabatan saya, saya buat email saya, saya buat nomor HP saya aja. Nah, jadi tolong dibaca, ya. Jadi kita baca. Jadi kita juga, saya izin Kapolri ini. Ya. Semua kegiatan nanti juga akan kita laporkan kepada Kapolri. Jadi inilah salah satu upaya kita melawan ideologi-ideologi atau doktrin-doktrin yang mereka lesetkan. Ya. Nah, iya. Jadi di sini sudah ada tertulis Pak, ya, tentang definisi-definisi ya teroris, ya. Menurut kajian-kajian ilmiah dalam kamus The International Regulation Dictionary, nanti baca. Ya. Kemudian kamus Majan Al-Wasit. Kemudian oh, A Dictionary of Modern Politics. Kemudian kasus Dictionary Politics Science. Kemudian yang terakhir lah yang nomor tujuh menurut Organisasi komprehensi Islam atau disingkat dengan OKI tahun 1999. Sekarang kita kaji Pak tentang apa yang disebut dengan teroris itu. Unsur-unsur terorisme itu adanya penggunaan atau tindakan kekerasan secara tidak sah menimbulkan efek ketakutan terhadap publik Sasaran tindak kekerasan itu adalah warga sipil. Mempunyai tujuan politik dan sosial. Faktor penyebabnya apa? Faktor pemicunya apa? Nanti Bapak baca. Ya. Terima kasih. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Allah mari kita doa kepada majelis. Subhanakallahumma asal buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau atas penyampaian beliau dalam kesempatan kali ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas eh, kebaikan-kebaikan uh, yang beliau sampaikan. Kemudian untuk sesi berikutnya yaitu penyampaian materi yang kedua boleh Ustaz kita Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Asidawi Hafizallahu Ta'ala Kepada beliau kami persilahkan dan insya Allah nanti akan berlanjut kajian ini sampai pada pukul 12 kurang sedikit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Para bapak, para ibu, para ikhwan dan ahwat, para tamu undangan yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di hari ini di tempat ini kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa bertatap muka bersama untuk menjalin uhuwah persaudaraan di antara kita. Terutama pada saat ini kita bisa menjalin antara para penuntut ilmu dengan para aparat pemerintah. Suatu hubungan yang harus dijaga baik-baik. Suatu hubungan yang harus kita kuatkan. Karena pada saat ini, di hari-hari ini, banyak sekali usaha-usaha orang ketiga untuk memprovokasi memanas-manasi retaknya hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Mereka ingin mengadu domba antara umat Islam dengan para pemimpinnya. Oleh karenanya, hubungan yang baik antara para ulama, para penuntut ilmu, para ustadz, para kiai, para dai, dengan para aparat pemerintah harus dijalin dengan kuat. Karena dengan persatuan kita akan menang. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan kita dulu kenal dalam semboyan Indonesia negara kita sendiri apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita harus bersatu. Oleh karenanya usaha-usaha sebagian kalangan untuk merenggangkan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah adalah usaha yang konyol. Usaha yang akan mengarah kepada kerusakan pada negeri ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah kita, bimbingan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita semuanya dari alam kegelapan menuju cahaya. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu yaitu Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini. Karena Islam adalah agama kasih sayang. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala apa Pak? Ar-Rahman, Ar-Rahim yang artinya pengasih, penyayang. Nabi kita adalah nabi penyayang. Islam adalah agama yang membawa kepada cinta dan kasih sayang. Bahkan kepada hewan pun Islam mengajarkan kepada kita untuk sayang. Oleh karenanya aksi-aksi terorisme, radikalisme sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang di atas muka bumi ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang di atas langitnya akan menyayangi kalian semuanya. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada semuanya baik dari Bapak John Henry, dari Mabes Polri Demikian juga jajarannya baik dari Polres, eh, Polsek dan sebagainya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka semuanya yang berkenan hadir di majelis ini, di pertemuan kali ini, di tempat ini dengan aman. Ya, ini juga sebagai sinyal insya Allah taala bahwa pondok pesantren ini Sabilul Muttaqin, Sabilul Mukminin ya. Sabilul Mukminin dalam garda ter, terdepan untuk memerangi terorisme dan radikalisme. Bukan sarang teroris. Andaikan ini sarang teroris, insya Allah bapak-bapak ini nggak kesini ya, Ya, apalagi tadi sudah direkomendasikan oleh Pak ya, Johan Hendri Bagaimana supaya kita memasukkan anak-anak kita mendidik, menitipkan ke pendidikan-pendidikan agama yang menitik beratkan cinta akhirat. Karena tujuan inti manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak mengenyampingkan, mengesampingkan kebaikan dan keamanan dunia. Karena kita nggak mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan tenang kalau kondisi negara kita lagi kacau. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah pesannya pernah mewasiatkan kepada kita, "Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin kalian. Kenapa? Kenapa dua wasiat ini yang dipesankan oleh Rasulullah? Karena takwa adalah kunci kebahagiaan untuk akhirat dan taat kepada para pemimpin adalah kunci kedamaian di dunia. Oleh karenanya, sungguh sangat berbahagia jika para panitia dan yang terkhusus Ustadzuna, Ustadz kami yang terhormat, Al-Ustadz Al-Fadil Arif Fathul Ulum, mengadakan acara ini dengan tema terorisme dan radikalisme dalam pandangan Islam. Karena isu-isu terorisme adalah isu yang selalu hangat, selalu aktual untuk dibahas. Lebih-lebih sekarang banyak isu ISIS, Al-Qaeda, ya, dan kelompok-kelompok sempalan lainnya. suatu kebahagiaan dan suatu uh, sanjungan harus kita berikan ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada para uh, para ustadz dan para panitia yang telah menyiapkan acara ini la wa man la yasturuna tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia Masyurul muslimin wal muslimat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya akan masuk kepada dan fokus kepada tema pembahasan dengan judul terorisme dan radikalisme dalam pandangan Islam. Suatu tema yang hangat dan selalu aktual untuk dibahas. Di berbagai media, di berbagai seminar, dan sebagainya sering disinggung masalah ini. Oleh karenanya kita perlu mengangkatnya. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini yang saya sampaikan dalam makalah saya, tulisan saya. Yang pertama, tujuan pembahasan ini adalah memberikan kontribusi nyata mewujudkan keamanan negara yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan tanggung jawab kita bersama. Keamanan negara adalah kebutuhan primer bagi kita semuanya. Bahkan keamanan suatu negara jauh lebih penting daripada makanan dan minuman. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa id qala Ibrahim rabbij al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman dan berikan rizki kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir buah-buahan." Di sini Nabi Ibrahim minta keamanan negara dulu sebelum meminta makanan buah-buahan. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afa fi jasadi, indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu minad dunya." Siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman mu'afa fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumi memiliki kecukupan makanannya, maka seakan-akan dunia, nikmat dunia telah dilimpahkan semuanya kepadanya. Karena ini tiga unsur kemakmuran negara. Keamanan, kesehatan, dan kekuatan. Ya, uh, dan kekuatan militer. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, dalam ayat dan dalam hadis tadi, Allah Demikian juga Rasulullah mendahulukan keamanan dulu sebelum kesehatan dan sebelum makanan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keamanan jauh lebih penting daripada makanan dan minuman. Kok bisa? Ya. Karena kita tidak mungkin bisa merasakan lezatnya makanan, segarnya minuman kalau kita selalu dihantui oleh kecemasan dan ketakutan kita belum pernah merasakan penderitaan yang mungkin dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Suria, di Irak, dan yang sekarang di Yaman. Mereka yang merasakan betapa mahalnya keamanan. Mereka yang merasakan betapa mahalnya suatu kedamaian. Alhamdulillah kita hidup di suatu negara yang damai, tidak ada peperangan di dalamnya. Yang harus kita syukuri dan harus kita uh, uh, jaga semuanya. Ayol ehwah wal ahwat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keamanan adalah satu kebutuhan primer bagi kita semuanya. Namun perlu diketahui bahwa keamanan negara bukan hanya sekedar dengan kuatnya militer atau lengkapnya persenjataan. Amerika, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya memiliki semua itu. Tapi keamanan dan kedamaian di sana tidak ada. Banyak pencurian, banyak perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Menunjukkan kepada kita bahwa keamanan hanya ada dalam naungan Islam. Jika kita menerapkan Islam, itulah kedamaian. Itulah keamanan. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada kita sebuah hadis yang di dalamnya keterangan kepada kita cara untuk menggapai keamanan negara. Inna waha lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Allah ridho kepada kalian tiga perkara, murka kepada kalian tiga perkara. Anta'buduh wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadah kepada Allah saja, enggak berbuat syirik. Ini kunci keamanan negara nomor satu. Tauhid, iman. Kalau tauhid sudah mengakar, keimanan sudah mengakar di dalam hati, akan minim pencurian, ya, begal, nah ya, korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan Iyad bin Ghana. Ya, saya di ya, dibelah, digergaji. Itu lebih baik bagi saya, lebih saya sukai daripada saya mengambil uang negara sepersen. Kenapa demikian? Karena mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya. Sumber kebobrokan negara bukan masalah korupsi. Bukan masalah kemiskinan. Tapi sumber kebobrokan negara adalah lemahnya iman. Lemahnya tauhid. Ya, ini. Makanya untuk mewujudkan keamanan nomor satu adalah memperkokoh tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa anta bihablillahi jami'a wa la Kalian bersatu dalam naungan Al-Qur'an dan hadis dan tidak berpecah belah. Ini tadi yang saya sebutkan, Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini semboyan yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Bukan sekedar semboyan. Ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis mengajarkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Dan ini saya tekankan pada zaman kita sekarang di mana kalau saya sering baca media, berita, saya sangat khawatir terhadap negara ini. Di mana banyak sekali berita-berita yang memprovokasi, yang memanas-manasi adanya permusuhan antara rakyat dengan pemimpin. Antara umat Islam dengan para pemimpin. Dan ini sangat berbahaya. Ya, jika ini dibiarkan, jika ini diabaikan, maka sama halnya kita menunggu bom yang akan meledak di suatu saat nanti. Ya. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa antunasihuman wallahu amrohum kalian menasehati para pemimpin kalian tentunya dengan cara yang baik dengan cara rahasia bukan dengan cara di mimbar-mimbar ya di media-media umum membeberkan aib-aib pemimpin bukan makanya dalam dalam Islam memberikan kritik, memberikan saran, memberikan nasihat kepada pemimpin memang dianjurkan, tapi ada caranya yaitu dengan cara yang rahasia bukan dengan terang-terangan dan di depan umum karena jika dilakukan di depan umum maka ini akan berdampak buruk pada keamanan suatu negara yang kedua ma'asyiral muslimin kenapa kita penting membahas masalah ini adalah untuk menangkal dan membentengi umat dari racun-racun paham terorisme dan radikalisme yang mengancam dan mengoyak NKRI. Ya. Ini tugas kita semuanya. Bukan tugas pemerintah saja, bahkan yang paling penting ini adalah tugas para ulama, para penuntut ilmu, para khotib, para ustadz, para guru, para orang tua. Bagaimana membentengi keluarga kita semuanya dari paham-paham yang menyimpang dalam masalah ini? racun-racun terorisme dan radikalisme yang menjadi sumber kerusakan di muka bumi. Allah berfirman wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul ilm latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Allah telah mengambil janji kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah sampaikan keterangan penjelasan kepada umat jangan disembunyikan Ya, jangan Maka perlu mengadakan acara-acara seperti ini, penyuluhan, sosialisasi tentang bahaya paham-paham terorisme. Karena satu poin yang perlu kita sadari bersama bahwa untuk membasmi paham terorisme, radikalisme tidak cukup hanya dengan kekuatan. Tidak cukup hanya dengan hukuman. Tidak. Justru yang paling penting adalah dengan ilmu Kenapa aksi-aksi terorisme itu paham ideologi. Mari kita bayangkan umat Islam yang sepakat semuanya yang namanya pembunuhan itu adalah dosa besar. Tapi kok bisa ada sebagian umat Islam yang justru menganggap pembunuhan sebagai ibadah. Bahkan menganggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Ya, tentu ada sebabnya. Sebabnya adalah ideologi yang salah, pemikiran yang salah. Yang ini hanya mampu dilumpuhkan dengan ilmu. Ya. Sekedar dengan hukuman orang bilang mati satu tumbuh seribu dan itu kenyataan. Ya, dan itu adalah kenyataan. Yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita penting membahas masalah ini? Untuk menjernihkan keindahan Islam dan kebeningannya dari debu-debu yang melekat padanya karena ulah sebagian orang. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Agama yang indah. Tapi kadang-kadang karena ulah sebagian orang, akhirnya yang disalahkan adalah Islam. Gara-gara pula sebagian orang akhirnya sekarang banyak orang yang gak salah akhirnya disalahkan. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khasah. Hati-hati kalian, takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang salah saja. Ini semuanya kena, termasuk umat Islam. Apalagi sekarang media-media Begitu liciknya membuat opini publik ya bahwa yang namanya teroris itu adalah umat Islam. Kalau yang melakukan non muslim ya itu bukan terorisme. Ya, lebih sadis lagi, ironis lagi kalau mereka menyudutkan yang namanya teroris itu kalau ciri-cirinya jenggoten ya atau celananya di atas mata kaki atau kalau perempuan jilbabnya besar bahkan mungkin bercadar. Ini opini-opini murahan yang menyesatkan. Bukankah itu adalah syariat Islam? Bukankah itu ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita jenggotan, Nabi kita jenggotan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk eh berjenggot. Ya, jilbab itu juga adalah syariat Islam. Bahkan kita tahu tokoh-tokoh ulama-ulama Indonesia dan pejuang-pejuang pahlawan Indonesia ada juga yang ya percikup yang mungkin kalau hidup di sekarang dibilang teroris ini, radikal ini, ISIS atau yang lain. Saya ada uang, mungkin kita tahu semuanya lima ribu Pak lima ribu insya Allah kalau duit kita tahu semuanya gambarnya tuanku Imam Bonjol tuanku Imam Bonjol insya Allah semuanya bisa nanti melihat ya tuanku Imam Bonjol ditaruh di uang Indonesia sebagai simbol apa? Simbol dia adalah seorang ulama dan seorang pahlawan negeri ini. Ya mungkin kalau beliau hidup pada zaman kita sekarang ini, mungkin beliau dicap sebagai teroris atau radikal dan sebagainya. Padahal ini dalam sejarah, masya Allah, pejuang, pahlawan, ulama yang mengorbankan darahnya, nyawanya untuk keutuhan negara. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, satu hal penting, jangan kita mudah terpancing oleh media yang sering menyudutkan umat Islam. Karena media-media sekarang itu banyak dikuasai oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang menyudutkan Islam, yang menyudutkan kaum muslimin. Yang keempat, di antara hal penting yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini adalah menjelaskan sikap yang benar tanpa berlebihan dan meremehkan dalam menghadapi segala fitnah sehingga kita tidak membiu dan melahap segala isu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ada seorang yang membawa berita, cek terlebih dahulu, jangan langsung diterima. Jangan langsung diterima, cek terlebih dahulu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ya tidak sepantasnya bagi kita semuanya untuk gampang ya diombang-ambingkan oleh isu-isu oleh berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya sebagai seorang muslim kita harus punya prinsip ya kita harus punya prinsip adanya kesalahan pada sebagian kalangan bukan berarti kemudian kita menjelekkan Islam Pak, ada umat Islam yang mencuri, ada yang berzina, ada yang minum komer dan sebagainya. Tapi tentu salah kalau kita mengatakan itu ajarannya umat Islam, ajarannya Islam. Enggak. Bedakan antara ajaran dengan pelaku. Ya, tatkala misalkan ada sebagian orang di antara umat Islam yang salah dalam masalah terorisme dan radikalisme, bukan berarti kemudian itu adalah ajaran Islam. Kita harus memiliki prinsip sehingga tidak terombang-ambing. Ya, makanya butuh kita kepada ilmu. Kita butuh kepada ilmu karena ilmu adalah cahaya, ilmu adalah pelita. Ya. Kalau kita mau pergi saja ke suatu tujuan, kalau nggak ngerti alamatnya, repot lah, Mungkin nyasar, mungkin ya ditipu orang, mungkin akan kebingungan. Maka demikian juga dalam perjalanan menuju akhirat ini, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ilmu. Sehingga membedakan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini ya. Karena kita tidak ada tujuan kecuali untuk menambah ilmu agama bagi kita semuanya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Yang kelima, di antara pentingnya pembahasan ini adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan politik negara, baik politik dalam negeri ataupun politik luar negeri. Islam itu agama komplit, Semua permasalahan dibahas di dalam agama Islam. Ini harus kita pahami. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan ya agama kalian. Termasuk masalah politik, masalah keamanan dibahas di dalam agama Islam. Baik politik dalam negeri ataupun politik luar negeri. Semuanya dibahas di dalam agama Islam. Ya, tinggal kita umat Islam mau mempelajari ataukah tidak. Selanjutnya ma'asyiral muslimin kita masuk pada pembahasan tentang definisi terorisme. Dalam tulisan yang ditulis oleh uh, eh, Dr. Andes Haji Johan Hendri dipaparkan tentang definisi-definisi yang itu merupakan perbedaan tentang masalah definisi terorisme. Jadi definisi terorisme saja masih ya, belum ada kesimpulan dalam masalah ini. Banyak definisi-definisi dalam masalah ini. Tapi mungkin definisi yang paling singkat, padat ya, adalah definisi bahwa terorisme itu adalah sebuah tindakan pengrusakan yang menimbulkan ketakutan. Aksi-aksi pengerusakan yang menimbulkan ketakutan. Ya. Baik dengan bentuk penculikan penguasa atau elit politik, diculik, tahu-tahu pokoknya nggak ada kabarnya itu, tak kemana. Baik dengan pengeboman gedung-gedung pemerintah atau mungkin juga gedung-gedung yang lain ya karena ini menimbulkan kepanikan ketakutan termasuk juga bentuknya adalah kudeta kepada pemerintah menggulingkan kursi pemerintahan demonstrasi dan sebagainya aksi-aksi seperti ini masuk dalam bagian terorisme ya oleh karenanya di dalam agama Islam hukum asalnya kita dilarang untuk mengkudeta pemerintah karena sepanjang sejarah membuktikan bahwa kutita tidak menghasilkan kecuali kerusakan. Eh, kecuali kerusakan dan kekacauan. Demikian juga pembunuhan kepada para aparat pemerintah. Ya, kita tahu dalam beberapa waktu kadang ada sebagian orang ya nyerang kantor polisi dan sebagainya. Ini termasuk aksi-aksi terorisme. Ya, aksi-aksi terorisme. Demikian juga yang tidak boleh kita lupakan termasuk aksi-aksi terorisme juga yang sangat berbahaya adalah pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang mengarah kepada ya, terorisme dan radikalisme. Contoh misalkan ideologi Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang suka mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan orang selain golongan mereka. Kalau kamu bukan golongan saya berarti kafir. Ini pemikiran Khawarij. Dan ini sangat berbahaya. Karena ini adalah virus pemberontakan. Ya. Kenapa sebagian kalangan ada yang ngebom, ada yang melakukan aksi-aksi terorisme? Karena ideologi yang rusak tadi. Pemerintah sudah dikafirkan, polisinya dikafirkan,